Orang-orang kafir termasuk di antara mereka ahlul kitab yang mereka hendak bersatu padu untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin sehingga mereka dalam jumlah yang demikian banyak mereka hendak menyerang kota Madinah dan memasuki kota Madinah lalu membunuh kaum muslimin akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa maka dengan kekuatan Allah Azza wa maka tidak ada satupun yang mampu mengalahkan tentara-tentara Allah Azza wa Jalla. Kaum mukminin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menerima saran Salman Al-Farisi untuk membuat khandaq, Membuat parit yang sebelumnya siasat perang yang seperti ini tidak dikenal di kalangan Arab. Salman Al-Farisi dari Persia. Beliau mengetahui siasat perang tersebut dari negerinya. Sehingga ini merupakan hal yang tidak disangka-sangka oleh orang-orang kafir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya mereka pun memulai menggali tarik di daerah yang Eh, merupakan daerah yang memang sangat mudah dimasuki oleh orang-orang berasal dari luar kota Madinah. Dan disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala bahwa pada saat penggalian pari tersebut sana banyak sekali kejadian-kejadian yang menunjukkan tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan di antara kejadian yang terjadi pada masa itu peristiwa makanan yang diperbanyak padahal kondisi mereka ketika itu sangat kurang disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berkata Jabir radhiyallahu an lamma حفر الخندق رأيت برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خمصا فانكفأت إلى مرأتي pada saat digalinya parit aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsan khamsan yakni uh, perut yang kosong menunjukkan bahwa Nabi wasallam belum makan. Menunjukkan rasa lapar yang dialami Rasulullah wasallam Sehingga Jabir radhiyallahu taala an merasa kasihan melihat Rasulullah wasallam yang perutnya kosong dari makanan. Fangkafatu ila imraati. Maka akhirnya aku kembali mendatangi istriku. Yani pulang ke rumah. Fakultulah lalu aku bertanya kepadanya hal indah kisayun apakah engkau memiliki sesuatu yakni berupa makanan Fa inni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamasan shadida. Aku melihat pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam uh, menunjukkan kosongnya perutnya. yang menunjukkan rasa lapar yang sangat yang dirasakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Fa akhrajat li jiraban fihi sa'un min sya'ir. Maka istriku pun mengeluarkan untukku jirab. Jirab yakni tempat-tempat yang terbuat dari kulit yang di dalamnya terdapat satu sa' dari gandum, syair. Hanya satu sa' ya ukuran satu so empat empat mud kurang lebih dua setengah kilogram dari gandum walana bahimatu daji dan kami juga memiliki anak kambing yang dajin anak kambing yang dipelihara Qala fadhabahatha wa tahanat قال فذبحتها وطعنت وطحنت ففرغت ففرغت إلى فراغي maka aku pun menyembelih anak kambing tersebut untuk memberi makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara istrinya pun uh, mengadon tepung untuk membuat roti. Maka setelah istri Jabir selesai, maka dia pun datang kepada Jabir untuk membantunya. Faqatta'tuha fi burmatiha, maka aku pun memotong-motong daging tersebut di periuknya. Thumma wallaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu setelah beliau melihat ini akan selesai tepung sudah diadon dibuat jadi roti apa sudah dibuat akan dibuat jadi roti, kemudian daging juga sudah dipotong-potong dan dimasak. Kata Jabir, aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat maka istri Jabir mengatakan kepada Jabir, "La tafdhahni bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ah." Jangan mempermalukan aku terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang bersamanya. Maksudnya Jangan kita menjadi malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila engkau hendak mengundang, undanglah Rasulullah dan yang bersamanya beberapa orang. Karena makanan memang sedikit, cuma satu soal. Untuk memanggil mereka seluruhnya yang jumlahnya seribu orang tentu tidak mencukupi. Maka istri Jabir mengatakan, jangan kamu permalukan aku terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang bersamanya. Fajituhu fasarartuhu. Maka aku pun mendatangi Rasulullah alaihi Wasallam dan aku berbisik-bisik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, takut ketahuan para sahabat yang lainnya. Ini orang-orang lapar semua ini. Ini orang-orang kelaparan. Musim dingin. Ya, dalam kondisi perut belum terisi. Maka aku mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna qad dhabahna bahimatan lana." Kami sudah menyembelih seekor hewan, yakni anak kambing. Wa tahantu sa'an min sya'irin kana indana. Dan kami juga sudah mengadon satu sok dari tepung gandum yang kami miliki. Fata'al anta fi nafarin ma'ak. Maka ayo engkau ke rumahku bersama dengan beberapa orang yang bersamamu wahai Rasulullah. Ya, karena jumlah makanan sedikit mencukupi. Maka mendengarkan hal itu fasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mendengar itu maka beliau pun berteriak, "Ya ahlul khandaq." Wahai ahlul khandaq, teriak beliau. Sementara Jabir berbisik-bisik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah alaihi salatu wasallam berteriak, "Wahai ahlul khandaq, Inna Jabiran qad sana'a lakum suran fahayyahala bikum. Sesungguhnya Jabir telah membuatkan untuk kalian suran. Ini nah, ini undangan. Suran itu artinya undangan. Maka ayo kalian semua pergi. Subhanallah. Ya. Akhirnya sesuatu yang dikhawatirkan oleh istri Jabir radhiyallahu taala khawatirkan akan terjadi mempermalukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumlah sedikit yang diminta hanya beberapa orang saja kok dipanggil seluruhnya ahlul khandak dan ini juga menunjukkan karam kedermawanan Nabi alaihi salatu wasallam beliau tidak ingin merasakan nikmat sendirian ya dan beliau Rasulullah alaihi salatu wasallam dan beliau tentu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan beliau lebih mengetahui beliau mendapatkan berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang akan terjadi wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah alaihi wasallam mengatakan kepada Jabir la tunzilanna burmatakum wa la tukhabbizanna ajinatakum hatta aji' Jangan kamu turunkan dari kompor, dari uh, iya, dari pemasak. Periuk kalian. Dan jangan pula kalian membuat roti dari adonan yang telah kalian adon sampai saya datang. Sampai saya datang. Fajitu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdumun nas maka aku pun datang dan datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahului manusia yang lain hatta ji'tu ra'ati sehingga aku pun mendatangi istriku ketika aku mendatangi istriku istrinya marah istrinya mengatakan pada Jabir wabika wabika yakni kalimat-kalimat cercaan ya Intinya teguran, kenapa kamu kok panggil semua? Saya kan bilang kamu kalau manggil panggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jangan permalukan Rasulullah. Beliau dengan beberapa orang saja. Kok semuanya dipanggil? Disangka bahwa ini adalah perbuatan Jabir radhiyallahu an. Kamarah istrinya. Kata Jabir, "Qad fa'altu Aku sudah melakukan apa yang kau sampaikan kepadaku. Bahwa membisik Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengajak beliau dan beberapa orang. Walhasil fa akhrajat lahu ajinatana maka istri Jabir radhiyallahu an mengeluarkan uh, ajin adonan yang akan dibuat roti tersebut fa basaqa fiha wa barak Nabi shallallahu alaihi wasallam meludahi adonan tersebut dan mendoakan berkah maka nah, ini tabarruk mengambil barokah dari ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan resep untuk seluruhnya ya. Jangan sampai ada yang ingin buat roti, wah ini salah satu resep yang supaya enak. Semakin banyak, eh, semakin mengembang rotinya diludahi. Nah, ini khusus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mengambil berkah dari air liur Nabi alaihi salatu wassalam. Thumma amada ila burmatina fabasaqa fihi wa barak. Kemudian beliau mendatangi periuk yang sedang dimasak kambing. Dan beliau juga meludahinya dan mendoakan berkah. Thumma qala, kemudian beliau pun mengatakan, "Ud'i khabizatan faltukhabiz ma'ak." panggil uh, wanita yang lain yang yang pandai membuat roti untuk membuat roti bersamamu. Waqdahi fi burmatikum dan teruslah engkau meng, apa uh, apa ini meng, menggaruh gitu ya. Uh, ketika masak ya teruslah menggaruh periuk tersebut jangan kamu turunkan. Jangan kamu turunkan dari dari kompornya. Wahum alfun. Jumlah mereka seribu orang. Bayangkan ikhwan seribu orang. Ya. Antum anak pondok ini berapa orang? Tiga kambing nggak cukup. Ini satu kambing, anak kambing lagi. Satu sok tepung. Mereka berjumlah seribu orang. Kata beliau, "Fa'uqsim billah." Aku bersumpah dengan nama Allah, illa akalu hatta taraku wan harafu. Melainkan mereka semuanya makan sampai mereka kenyang dan sampai mereka meninggalkan rumah kami. Sampai mereka kenyang. Wa inna burmataha la taghittu kamahi. Sementara uh, burmah periuk yang di dalam terdapat daging masih saja mendidih seperti semula. Yani subhanallah tidak berkurang sedikit pun. Wa inna ajinatana atau kama qala dhahak la tukhabbaz kama huwa. Sementara ajinah adonan tepung itu ketika dibuat roti masih seperti itu juga. Padahal ini sudah dibuatkan roti untuk seribu orang. Bayangkan seribu orang. Maka ini ma'asyiral rahimakumullah termasuk di antara tanda kenabian beliau dan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kondisi yang serba kekurangan pada zaman uh, Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian <clears throat> berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala في حفرة في حفره آيات مفصلة يطول شرحها wa a'lamu nubuwatin qad tawatara khabaruha pada saat penggalian Khandak di sana banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang panjang dan kenabian Rasulullah alaihi salatu wasallam yang beritanya mutawatir. Falamma kamula qadimal musyrikun. Maka tatkala telah sempurna penggalian parit, maka datanglah orang-orang musyrik. Datanglah kaum musyrikin. Fanazalu haulal Madinah. Maka mereka pun turun di sekitar Madinah. Yani mereka hendak mengepung Madinah dari arah bawah dan dari arah atas. Kama qala Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum." Tatkala mereka mendatangi kalian dari atas kalian dan dari bawah kalian. Jadi hendak dikepung kota Madinah itu. Jumlah mereka yang berlipat-lipat banyaknya, 10 ribu orang. Dari pasukan kaum musyrikin. Siap tempur. Dari berbagai aliansi, Yahudinya. Orang-orang musyrik yang datang dari berbagai kabilah. Hendak menggempur Madinah. Jadi memang sesuatu yang menakutkan. Satu yang mengkhawatirkan wa الأبصار وبلغت wa الحناجر qulubul hanajir wa ya pandangan mata itu uh, terus berusaha men mencari hal-hal yang dikhawatirkan membahayakan hati sudah sampai ke kerongkongan yakni yang dimaksud di sini penggambaran yang sangat menakutkan pada saat itu kemudian kalian berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam prasangka. Ini khawatir jangan sampai demikian, jangan sampai demikian. Jangan sampai kaum muslimin dibinasakan. Jangan sampai tidak ada lagi kaum muslimin. Jangan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbunuh oleh mereka. Berbagai macam prasangka ketika itu. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatahassana bil khandaq maka Rasulullah SAW keluar dan beliau pun bertahan di parit itu. Ya, membentengi diri dengan parit. Wa huwa fi thalathati alaf ala sahih min ahli Madinah. Dan beliau bersama dengan 3000 orang. Menurut riwayat yang paling sahih dari penduduk Madinah. Yaitu uh, mereka yang bertahan dan menjaga parit dari orang-orang kafir yang mereka ingin memasuki kota Madinah. Wa za'ama Ibnu Ishaq annahu inna makana fi 700. Wa hadha ghalatun min ghazwati Uhud wallahu alam. Ibnu Ishaq menyangka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumlah yang bersama beliau berjumlah 700 orang. Dan ini keliru ya karena tercampurnya antara berita Khandak dengan peristiwa perang Uhud wallahu a'lam namun disebutkan uh, dalam sirahnya sirah Ibnu Ishaq disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersama 3000 orang seperti yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala faja'alu ظهورهم ila sal'in maka mereka pun menjadikan punggung-punggung mereka, punggung kaum muslimin mengarah ke Bukit Salak. Bukit Salak yakni bukit yang ma'ruf, masyhur yang ada di kota Madinah. Ya. Yang dia berada di bagian sebelah barat kota Madinah. Jadi mereka menjadikan punggungnya itu mengarah ke Salak. وأمر صلى الله عليه wasallam bin nisa'i wa dharari Dan Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan para wanita dan anak-anak faju'ilu fi atamil Madinah. Mereka dimasukkan ke dalam benteng-benteng kota Madinah. واستخلف 'alaiha ibnu ummi maktum, wa عليها ابن ibnu ummi maktum الله عنه lalu beliau mengangkat menjadi pengganti kepemimpinan di kota Madinah Abdullah bin Maktum radhiyallahu taala anhu. Wa antalaqa Huyay bin Akhtab an-Nadri ila Bani Quraidah. Maka Huyay bin Akhtab an-Nadri ini mendatangi Banu Quraidah. Mendatangi Banu Quraidah. Huyay bin Akhtab al-Yahudi ini juga provokator. Dia yang mengompori Banu Quraidah untuk membatalkan perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huyai bin Akhtab yang nanti dia pun akan terbunuh dalam peristiwa Banu Quraidah. Huyai bin Akhtab ini punya seorang anak wanita yang bernama Sofiyah Sofia inilah yang kemudian diperistrikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sebelumnya menjadi tawanan beliau. Lalu kemudian beliau menikahi Sofia radhiyallahu taala anha. Maka Huyai bin Akhtab An-Nadri mendatangi Banu Quraidah fajtama'a bi Ka'ab bin Asad ra'isihim. Maka dia pun berkumpul dengan Ka'ab bin Asad pemimpinnya kabilah Banu Quraidah dari kalangan Yahudi falam yazal bihi hatta naqadha al-ahd alladhi kana bainahu wa bain Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maka terus menerus Huyai bin Akhtab membujuk uh, Ka'ab bin Asad terus dibujuk dengan berbagai cara dan upaya Sampai kemudian Ka'ab bin Asad menyetujui untuk membatalkan perjanjian damai. Membatalkan gencatan senjatanya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mala'a Ka'bun al-musyrikin ala harbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Ka'ab membantu kaum musyrikin untuk memerangi Rasulullah alaihi salatu wasallam. Bertambah lagi kekuatan orang-orang kafir. Jadi subhanallah kondisi yang sangat mengerikan. Kalaulah bukan karena pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala yansurkumullah fala ghaliba lakum wa yakhdhulkum faman alladhi yansurukum min ba'dih apabila Allah yang memberikan pertolongan pada kalian tidak akan ada yang mampu mengalahkan kalian tapi jika Allah yakhdhulkum Allah meninggalkan tidak memberikan pertolongan kepada kalian siapa yang akan beri pertolongan Nah, maka semakin kuat kekuatan orang-orang kafir. Fasurru bidalik maka orang-orang musyrik pun semakin senang dengan pembatalan Banu Quraidah yang membatalkan perjanjian. Wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sa'dain. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam mengutus dua Sa'ad. Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Mu'adz ini pimpinan kabilah Al-Aus. Sedangkan Sa'ad bin Ubadah pimpinan kabilah Al-Khazraj wa Khawad ibn ibn Jubair wa Abdullah ibn Rawah. Jadi empat orang diutus oleh Nabi Alaihissalam. Sa'ad bin Mu'adh, Sa'ad bin Ubadah, Khawad ibn Jubair dan Abdullah ibn Rawahah. liya'rifu lahu hal naqadha banu quraidah al-ahda am la untuk meneliti berita apakah benar banu quraidah telah membatalkan perjanjian atau tidak فلما قربوا minhum wajaduhum مجاهرين bil adawati wal qadar maka tatkala mereka ini utusan Nabi alaihi salatu wasallam mendekati kabilah Banu Quraidah maka mereka mendapati Banu Quraidah terang-terangan menampakkan permusuhan dan pembatalan perjanjian itu membatalkan perjanjian damai terang-terangan menampakkan permusuhannya fatasabu ketika itu mereka saling adu cercaan Para sahabat mencerca, mereka juga ikut mencerca. Wa nalal yahud alaihim la'inullah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Yahudi semoga mereka mendapatkan laknat dari Allah mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasabbahum Sa'd bin Mu'adz wa ansarafu anhum lalu Sa'd bin Mu'adz mencela mereka dan mereka pun kembali meninggalkan Banu Quraidah ini ternyata benar apa yang disebarkan bahwa Banu Quraidah benar-benar telah membatalkan perjanjian damai dan ikut bergabung bersama dengan pasukan kaum musyrikin untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini e, perserikatan sekutu. Pasukan sekutu untuk memerangi kaum muslimin. Waqad amarahum sallallahu alaihi wasallam in kanu qad naqadu alla yafuttu dhalika fi a'dadil muslimin. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka ini bahwa apabila Banu Quraidah benar-benar membatalkan perjanjian, jangan sampai mereka menyebarkan hal itu di tengah-tengah kaum muslimin. Jangan. Karena menyebarkan berita ini di tengah-tengah kaum muslimin khawatir jangan sampai melemahkan kekuatan kaum muslimin. Jumlah kaum musyrikin sudah banyak yang mengepung kota Madinah. Dikepung dari berbagai arah. Ditambah lagi dari penduduk Madinah sendiri. Ahlul Kitab, Banu Quraidah. Ternyata mereka juga membatalkan perjanjian. Siap untuk memerangi kaum muslimin. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khawatir apabila ini menyebar di tengah-tengah kaum muslimin semakin melemahkan semangat kaum muslimin untuk berperang. Li'alla yuritha wahnan agar jangan sampai menyebabkan terjadinya kelemahan di tengah-tengah kaum muslimin. Wa ayyalhanu ilaihi lahna ay lughzan. Namun hendaknya ketika mereka tidak memberitakan tentang berita Banu Quraidah yang membatalkan perjanjian damai hendaknya dengan cara lughz yaitu dengan cara bahasa yang yang tidak jelas bahasa yang tidak transparan yang bisa difahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun yang lain tidak memahaminya. Falamma qadimu alaihi qala maka tatkala utusan Nabi alaihi salatu wasallam ini tiba maka Rasulullah bertanya kepada mereka ma wara'akum apa yang terjadi di belakang kalian qalu mereka mengatakan adalun wal qarah adalun wal qarah ini nama dua kabilah kabilah Adal dan kabilah Al-Qara, Yani kampung Adal dan kampung Al-Qarah dari kampung Banu Sulaim. Dan yang dimaksud ya'nuna qadrahum bi ashabir raji. Yang mereka maksudkan di sini bahwa e, mereka mengisyaratkan ya, penyebutan Adal dan Al-Qarah yaitu kampung yang mereka membatalkan perjanjian damai yang membunuh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Al-Qurra yang mereka maksud ghadrahum bi ashabir raji'. Ashabur raji' yani mereka yang yang berasal dari uh, kabilah Ra'al, Zakwan, Lihyan dan Usayyah. Mereka ini yang kemudian membunuh para qurra dari alim ulama'nya para sahabat ketika itu. Nah, ketika disebut Adal wal Qara difahami oleh Nabi alaihi bahwa Banu Quraidah membatalkan perjanjian damai seperti keadaan Adol dan Al-Qarah yang berkhianat kepada kaum muslimin. Namun ternyata berita ini pun menyebar di tengah-tengah kaum muslimin, mereka mengetahui fa'adhuma dzalika 'alal muslimin. Maka ini semakin berat dirasakan oleh kaum muslimin. Washtaddal amr sehingga kondisi ketika itu semakin sulit. Wa'adhumal khatar, bahaya semakin besar. Jadi musuh tidak hanya berasal dari luar tapi juga dari dalam. Wa kanu kama qala Allah taala sehingga kondisi mereka seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala hunalika batuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Maka di saat itulah kaum mukminin benar-benar diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat goncangan dengan goncangan yang dahsyat. Wa najaman wa kathur. Tambah lagi. Kemunafikan semakin besar pula. Semakin banyak pula yang menampakkan diri. Oh ternyata fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Tatkala mereka melihat uh, mereka memiliki banyak bantuan dari orang-orang musyrikin, maka mereka pun menampakkan diri ini juga semakin merumitkan permasalahan. Nah, واستأذن بعض bani Haritha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dhahab ila al-Madinah. Sebagian dari kabilah Banu Haritha meminta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke kota Madinah. Li ajli buyutihim dengan alasan uh, rumah-rumah uh, rumah -rumah mereka, aurat Qalu innaha aurat, sesungguhnya rumah-rumah kami aurat. Maksudnya terbuka. Sangat mudah bagi orang-orang kafir untuk membunuh mereka. Padahal di situ ada anak-anak, di situ ada wanita. Nah. Laisa bainal adu wa bainaha ha'il. Tidak ada penghalang antara mereka dengan musuh. Sehingga mereka pun ingin meninggalkan ribaut meninggalkan Khandaq bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. hamma Banu Salamah bil fashal, bahkan Banu Salamah ingin menggagalkan kehendaknya, ingin kembali pula. Thumma thabbata Allahu kilta ta'ifatain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengokohkan dua kelompok, tidak jadi akhirnya. Ya. Iyuriduna illa firara. Asalnya bukan bukan masalah wa ma hiya bi'aurah. Itu bukanlah aurah, itu hanya alasan saja yang mereka inginkan adalah meninggalkan perang. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengokohkan mereka setelah mendapatkan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, sampai di sini ya kawan. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.